ya ketika ana di dalam masjid ada orang uh, mengirimkan SMS mau beli pulsa. Ya apakah boleh ana mengirimnya di dalam masjid dan apa sebaiknya di luar masjid Ustaz barakallahu fiik. Allah barik. Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW melarang al-bai' fil masjid berjual beli dalam masjid dan uh, <clears throat> transaksi dalam masjid dalam hal ini khilaf para ulama, sebagian para ulama mazhab Hanabila mengatakan jual beli tidak sah dan jumhur para ulama mengatakan jual belinya sah, hanya saja dia berdosa karena melarang langgaran uh, melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sebaiknya keluar dari masjid dan lakukan transaksi di luar masjid. Wabillahi taufiq. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pertanyaan SMS. Ya bismillah Ustadz suami saya sudah meninggal dan meninggalkan tiga orang anak. Dalam pembagian harta yang ditinggalkan, beberapa persenkah atau berapa persenkah untuk masing-masing anak dan untuk istri? Dan apakah istri boleh memakai hak anak dalam mencari nafkah? Sisi e, meninggal seseorang kemudian meninggalkan tiga anak. Anak inilah kita perempuan? Tidak diterangkan situ. Istrinya berapa orang? Satu atau dua? Satu. Orang tua dari Simet masih hidup atau tidak? Bapak atau ibunya? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan, maka saya tidak bisa menjawab. Ya, karena ini menentukan bila ada orang tua akan berbeda porsi anak. Ya. Kemudian bila anak laki-laki akan bila ada anak laki-laki akan berbeda porsi istri. Bila tidak ada anak laki-laki di sini, maka mungkin saudara juga dapat. Maka sebaiknya kalau bisa ditanyakan langsung Eh, melalui telepon lebih baik daripada melalui SMS. Wabillahi taufik. Baik, eh, bagi yang bertanya barangkali bisa menghubungi di nomor 081268420000 untuk menanyakan secara lengkap eh, kepada Alustad tentang warisan ini. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari pertanyaan masih pertanyaan SMS. Ya Pak Ustadz, sebagai sebaiknya uh, jika punya tabungan di bank syariah ambil sistem wadiah atau mudharabah dan bedanya apa Ustaz? Allah Ustaz. Uh, sistem wadiah yang ada di bank lembaga keuangan syariah saya pernah mendiskusikan langsung dengan salah seorang syariah komplain di uh, lembaga salah satu lembaga keuangan syariah di pusat dan dia mengakui bahwa wadiah yang terjadi bukanlah wadiah murni bahkan salah seorang anggota DSN yang saya tahu bahwa dia adalah anggota yang cukup vokal di situ dia mengatakan ini bukan wadiah tapi kors. dan dari dari semenjak saya mengetahui bahwa wadiah ini mereka namakan dengan wadiah yadhamanah padahal persyaratan wadiah barang yang dititip tidak boleh digunakan dan ini tidak mungkin terjadi di lembaga keuangan bila seseorang menitipkan uang dia mengatakan nih saya menitipkan uang saya ini dan saya catat nomor serinya nanti akan saya ambil sesuai dengan bersih. Tidak mungkin ini, tidak ada lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan memutar uang ini, kemudian diambil adalah gantinya. Maka yang sesuai dengan definisi adalah definisi qaf, yaitu akhdhu syai'in raddu badalihi. Diambil satu barang, uang, kemudian diberikan ganti dari uang ini, yaitu uang yang senilai ini. Yang sama nominalnya, dan maksudnya berbeda. Bila dia berbentuk kart <clears throat> maka hukumnya boleh dengan syarat tanpa ada pertambahan dan tanpa ada hadiah. Sedangkan yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah untuk rekening giro, mereka memang mengatakan bahwa tidak ada pertambahan, tetapi mereka memberikan hadiah dan memberikan bonus. Bahkan di sebagian lembaga keuangan ini baru saja Anda buka rekening giro ini, Anda diberikan hadiah sudah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akhrada ahadukum qardan fa uhdiya ilaihi aw hamalahu fi dabatihi fala yarkabha wa la yaqbal illa ajri bainahu wa bainahu qabla Rasulullah mengatakan bila seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang lalu si penerima pinjaman ini memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman atau memintanya untuk memakai jasa menaiki kendaraannya. Maka kata Rasulullah, jangan naiki kendaraannya dan jangan terima hadiahnya kecuali telah terbiasa berlaku seperti ini. Dan ini tidak mungkin antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Maka oleh karena itu, ya, mereka beralasan, lembaga keuangan syariah beralasan bahwa kita ini dalam rangka nilai persaing atau dalam rangka untuk bersaing dengan lembaga konvensional di mana mereka memberikan riba. Maka masyarakat sudah terbiasa dengan riba. Kalau mereka menitipkan uangnya atau menyimpan uangnya tanpa ada pertambahan, mereka akan pindah ke bank riba. Ini alasan mereka. Maka <clears throat> kita memberikan adalah hadiah dalam bentuk wadiah ini. Uh, Syekh pernah mengatakan kepada mereka bahwa ini tidak tepat. Bila misi dari lembaga keuangan tersebut betul-betul menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala murni syariat dan orang memilih lembaga keuangan syariat tersebut bukan karena nilai jualnya tapi karena kesyariahannya yakinlah maka bila tidak sesuai dengan syariah maka apalagi bisa dijual maka apalagi yang bisa dijual ya maka kita menghimbau lembaga keuangan syariah untuk meninjau kembali dalam hal ini. Kalau memang betul-betul bentuk giro wadiah, jangan berikan pertambahan apapun juga maka menjadi murni dia. Jangankan di giro wadiah, saya pada waktu yang lalu diundang oleh PT Pos Indonesia di kantor pusatnya eh, dalam percakapan dengan beberapa pimpinannya, mereka mengatakan kita juga pos karena namanya pos dan giro. Giro ini jasa penyimpanan keuangan tanpa ada pertambahan. Tanpa ada pertambahan. Maka saya mengatakan ini mungkin solusi bagi sebagian muslimin yang ingin menabung dan uh, cabang kantor pos lebih banyak. Katanya di semua cabang pos bisa. Kita diberikan nomor rekening. Eh, dengan demikian bisa kita ambil dimanapun kita di kantor pos manapun di Indonesia ini. Ya. Tanpa ada pertambahan. Maka akadnya adalah kort. Maka kalau lembaga keuangan syariah umpamanya tidak berserius atau tidak benar-benar melakukan syariah, orang akan lari ke jalan yang lain. Ya, lebih menguntungkan walhasil ya, ini untuk rekening giro. Ada rekening mudharabah, saya lihat beberapa uh, form dari akadnya memang tidak disyaratkan bahwa tidak ada uh, jaminan dari lembaga akan uh, uh, modal dan akan keuntungan si uh, penabung atau dinamakan dengan sahibul mal ya. Uh, dengan demikian sampai sekarang saya masih mengatakan bahwa uh, dalam akad mudharabah ini adalah akad mudharabah yang masih dibenarkan Wallah ta'ala alam Walaupun mungkin mengatakan Memang mereka bukan yang menjamin Tapi yang menjamin adalah LPS Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan Dan mereka melakukannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan ini membayar premi setiap jam setiap simpanan orang dibayarkan premi ke lembaga tersebut dalam bentuk asuransi maka ini pun yang harus disyariahkan oleh lembaga tersebut agar betul-betul memenuhi syariah billahi taufik Baik, mudah dapat dipahami bagi yang bertanya dari e, penjabaran dari al -Ustaz. Dan di sini ada pertanyaan tentang fikih ibadah, gimana Ustaz? Uh, kita konsekuensi fokuskan dulu yang muamalah kalau nanti ada waktu insyaallah. Baik, e, kita pindah ke pertanyaan yang berikutnya Eh, di sini kembali pertanyaan melalui uh, mengenai masalah warisan, eh, barangkali bisa ditelepon langsung ke nomor 0812 684 karena uh, tambahan SMS-nya juga kurang lengkap. Barangkali bisa menelepon ke 0812 6842000. Pertanyaan yang berikutnya, ya assalamualaikum Ustaz. Uh, bagaimana hukumnya bila dalam bila dalam suatu kegiatan ditarik biaya pendaftaran apa boleh kita mengikutinya bagaimana pula bila di supermarket membagi-bagi hadiah secara diundi setelah kita berbelanja uh, yang pertama tentang kegiatan dalam musabaqah atau lomba yang menentukan ini jenis pertama jenis lombanya kemudian yang kedua adalah uh, hadiahnya dari mana Pertama, kalau jenis lombanya bukan salah satu dari lomba yang dikatakan Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi khufin au nasrin au hafir, illa fi khufin au hafir au nasrin. Bahwa Rasulullah mengatakan tidak boleh mendapatkan hadiah dari lomba kecuali pacu kuda, pacu unta dan memanah. Dan yang semakna dengan ini menembak boleh Ya. Kemudian uh, para ulama al maasirin mengatakan bahwa lomba hifzul Quran, hifzul sunnah, kemudian menghafal Quran dan menghafal hadis Nabi dan wawasan keislaman seperti fikih dan ilmu lainnya ini boleh diberikan hadiah dalam lomba ini. Bila lombanya tidak semakna dengan ini, tidak bagian dari ini, tidak semakna dan tidak mengandung makna jihad di sini, maka tidak boleh memberikan hadiah dan tidak boleh ikut dalam lomba ini. Seperti umpamanya lomba olahraga sepak bola. Yang diberikan hadiah, walaupun hadiah ini dalam bentuk umpamanya piala, hadiah namanya ini, maka permainan dia tidak boleh. Perlombaannya dia tidak boleh. Kalau mereka bermain saja, masing-masing ikut membayar untuk biaya lapangan, tidak ada hadiah di sana, hukumnya mubah. Dan bila ada hadiah, walaupun dari sponsor, walaupun dari pihak ketiga maka menjadi tidak boleh permainannya karena termasuk dalam larangan hadis Rasulullah SAW sabaqah tidak boleh mendapatkan hadiah dan dalam hal ini Muqayyim pernah mengatakan bahwa uh, hikam atau maksud syariat maksud dari syariat maksud Allah Subhanahu wa taala Rasulnya Wasallam melarang dalam hal ini agar permainan ini sebatas permainan dan tidak dijadikan profesi permainan itu apa artinya bermain kan Senang Anda lihat anak Anda bermain, suami Anda bermain, istri Anda bermain. Sesekali saya senang. Tapi kalau tiap hari bermain dan profesinya sebagai apa profesi Anda? Saya pemain. Ya Allah. Kalau saja Anda mengarang anak, belajar nak, jangan bermain. Sekarang bapaknya bermain, ibunya bermain. Kerjanya profesi bermain. Maka sehingga dan lihat gaji para pemain tersebut yang menghabiskan waktu untuk bermain itu lebih besar daripada gaji orang yang serius, lebih besar daripada gaji profesor, daripada doktor. Coba Anda lihat. Sekali gol berapa juta mereka. Profesor menemukan sesuatu, nulis tesis, nulis nulis penelitian ilmiah, jurnal, tidak dapat seperti setengah golnya mereka <laughs> tidak dapat. Hilang makna kehidupan tersebut, manusia berubah menjadi tujuan bermain tadi. Maka ini hikmahnya dikatakan oleh Nukaim sangat benar sekali. Oleh karena itu, perhatikan ini walaupun seperti beberapa waktu yang lalu saya salah satu majelis taklim di Jakarta mereka ingin e, membuat e, apa sebuah acara reh rehlah atau tur majelis taklim ibu-ibu tersebut kemudian minta pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti untuk uh, apa seperti Musa bakal kuis begitu mereka minta Ustaz tolong SMS-kan jadwal kajian Anda di radio, di televisi, di tempat-tempat lain. Karena ini akan jadi bahan pertanyaan. Saya bilang tidak boleh ini ditanyakan bila ada hadiahnya. Ya. Ternyata tetap ditanyakan juga. Padahal saya sudah kirim juga pertanyaan dan soal yang berkenaan tentang tentang tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi dan menanyakan bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Ini hadiah tidak halal karena Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin perlombaannya, kegembiraannya berubah menjadi maisir. Ini termasuk dari maisir. Tidak termasuk kimar, tapi termasuk maisir. Tidak termasuk kimar, tapi ini termasuk maisir. Ya. Maka ini penting diperhatikan oleh kaum muslimin. Ini pertama, materinya. Ya, materinya. Kemudian yang kedua, bila materinya masyru' Ya, maka Lajnah Daimah pernah ditanya tentang bagaimana mengikuti mengisi teka-teki silang yang di sana ada hadiah, walaupun teka-teki silang ada wawasan keduniaan masalah keilmuan. Beliau mengatakan, mereka mengatakan tidak boleh karena Rasulullah mengatakan sabaqo. Bila dijanjikan hadiah tidak boleh. Walaupun di sini Anda ikut dengan gratis. Apalagi kalau Anda bayar. Apalagi kalau Anda dibayar maka dan dipungut dan hadiah dipungut dari dikumpulkan dari uang bayaran ini, maka di sini mengandung makna gharar dan perjudian. Ya. Karena setiap yang membayar anda dia membayar umpamanya ikut ke pesertaan tadi 10.000, ribu Disisihkan dari dananya seluruh 2.000 untuk hadiah Berarti yang, yang biaya untuk operasional 8.000, Yang 2.000 ini untuk perjudian 2000 dibayarkan mendapatkan hadiah yang tidak jelas, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Maka 2000 imbalan terkadang imbalan hadiah, terkadang imbalan lah syai. Maka ini merupakan perjudian hendaklah kamu sering memperhatikannya. Dan sama dengan hadiah yang ada di lembaga yang ada di eh, apa? pusat-pusat perbelanjaan. Kalau pada saat ada musim hadiah ini dinaikin harga barang, berarti kita yakin bahwa uh, hadiah diambilkan dari selisih antara harga normal dengan harga yang dinaikkan pada musim hadiah. Bila tidak, artinya memang harga normal juga, tapi diberikan hadiah, ya, lihat hadiah ini diberikan dengan mengikuti lomba atau tidak ada ada kuis yang diisi atau tidak. Bila tidak hanya identitas saja dan diacak, ini betul adalah hadiah karena dia mengurangi keuntungannya. Mengurangi keuntungannya dan diberikan boleh walaupun mengandung untuk memberikan keuntungan di sini. Ya. Dan bila ada tulisan umpamanya kapan lembaga ini berdiri, kapan pasar ini dibangun, maka menjadi tidak boleh. Karena la sabaqa illa fi khuffin aw hafin aw nuslin Wabillahi taufiq. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Uh, eh, uh, eh, tambah pertanyaan dari anak Ustaz masalah uh, permainan mubah tadi. Uh, masalah sepak bola tadi. Ya, yeah, atau yang futsal. futsal. Ah, masya Allah, ramai. Uh, <laughs> antara grup, ada guru itu uh, antara dia, apa? Uh, apa? Iuran. Antara apa? Grup. Ya, antara iuran. Grup, uh, dua grup, dua kelompok itu sebut Terus. Uh, iuran. Kemudian yang bertanggung jawab untuk membayar sewa gedung yang ah, kalah. Oh, Yang kalah. Ah. Jadi itu. Yang menang nggak bayar. Yang menang nggak bayar. Ah. Ya. Termasuk termasuk judi atau Ini judi 100%, bukan termasuk <laughs> judi lagi. Ini dia yang judi. <laughs> Ini dia yang judi. Taib. Ya. Ini dia yang judi. Kecuali salah satu grup mengatakan kami yang bayar, kalah menang pun Anda kami yang bayar. Ya. Taib. Ya. Karena di sini jelas ada uh, untung dan rugi. Yang rugi bila dia kalah dia harus membayar keluar uang dan tidak jelas dari awalnya mengenung unsur halal unsur kimar. Wabillahi taufik. Toy mudah dapat dipahami oleh yang bertanya dan ada di sini Pak Berdanto untuk tanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama menyimak yang Ustaz sampaikan tentang musabakoh yang uh, pertama menyimak uh, apa yang Ustaz sampaikan tentang masalah uh, pertandingan yang sifatnya mubah. Tetapi di sana yang pertama kita harus singgung tadi masalah sepak bola tadi Ustaz. Yeah. Itu tidak ada sedikit pun uzur saja ya. meskipun kita dalam rangka mengadakan kegiatan tersebut dan ada juga sponsor yang memberikan hadiah. Uh, tidak ada uzurnya untuk uh, kita melakukan tanya sekedar untuk uh, ukhuwah aja Ustaz olahraga yeah. begitu tapi ada hadiahnya gitu Ustaz. Iya, yeah. bukan ukhuwah ya kan? Taip, cukup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Uh, kita sebagai penjual pedagang ini, Ustaz. Terkadang di sebagian konsumen kita itu ada yang kita bisa lihat konsumennya insya Allah orangnya amanah gitu. Di beberapa kali pembelian, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Dengan pembelian tunda gitu, Ustaz. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, kita lihat dia uh, memesan dalam jumlah yang lebih. Terus kemudian karena kita melihat keamanahannya tadi, kita tawarkan, udahlah untuk ambil aja buku ini semuanya dulu. Nanti kapan antum bayar, eh kapan ada uang untuk bayar. Di, tidak ditentukan jangka waktunya, Ustaz. Ah, itu yang kedua, Ustaz ya. Bagaimana masalah ini? Karena kita memberikan tunda uh, pembayaran tidak tentukan dengan jangka waktunya. Diserahkan ke, ke kemampuan dari konsumen itu sendiri kapan dia mau bayar. Karena kita melihat keamanannya gitu Ustaz. Yang ketiga, uh, terkadang ada juga konsumen itu datang berbelanja uh, ingin mendapatkan tambahan diskon gitu. Kemudian setelah terjadi dia uh, uh, apa uh, tawar menawar yang alot, akhirnya kita berikan juga, kita berikan karena dengan perasaan, aduh nggak enak gitu dilihat orang ramai kan, Kan soalnya kadang toko di orang berbelanja itu tidak satu dua gitu waktu itu. Iya. Karena iya dah kita kasihkan saja gitu. Bagaimana masalah ini sebenarnya Ustaz? Tapi anda nggak enak, terpaksa kan nggak kan ya? Iya, nggak enak ini Ustaz dilihat orang banyak Ustaz. Iya. Ah itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengenai permainan sepak bola tadi, hukum asal adalah mubah. Kita katakan tadi, bila ada hadiah yang diberikan, walaupun oleh sponsor, walaupun tujuannya ukhwah, walaupun tujuan lain-lain, sebutlah tujuan lain-lain. Tapi ini bertentangan dari Rasulullah SAW. La sabaqo. Sabaqo ujratu sabak. Bukan sabaqo, tapi sabaqo. Maknanya adalah ujratu sabak. Yaitu hadiah dari sebuah perlombaan. Tidak boleh, ya, walaupun dari sponsor. Ya, kalau dari mereka, jadi judi kalau dia sponsor jadi mesir, permainannya menjadi mesir. Maka ukhuwah dibangun atas ini sudah seperti saya katakan khawatir ukhuwah perjudian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut hadiahnya, main-main silahkan. Cabut hadiahnya main yang menang ya hadiahkan jasa kalau khair Anda menang. <laughs> Semoga Allah berkahi Anda dan diberikan kekuatan cukup. Atau diberikan sertifikat bahwa Anda menang, alhamdulillah, bukan hadiah. Baik. Tapi diberikan hadiah walaupun dari sponsor, maka ini berubah menjadi mesir seperti yang kita jelaskan tadi. E, kemudian yang kedua, yang kedua apa tadi? Kedua, dia berbelanja, kita berikan tempo pembayaran. Taip, taip. E, eh, kemudian yang kedua, menjual barang tidak tunai dengan mengatakan ila maisarah, kapan engkau mampu bayar. Begitu kan? Iya. Ya. ya. Khilaf ulama dalam hal ini, jumhur mengatakan tidak boleh karena tidak jelas kapan pembayarannya. Tetapi karena gharar dalam waktu pembayaran. Tetapi Syekhul Islam Taimiyah e, mengatakan ini boleh berdasarkan berdasarkan disebutkan oleh Rasulullah SAW memberi dari seorang Yahudi. Kemudian ketika ditanya ilama ya Muhammad, beliau mengatakan ilama sarah. Kapan Allah memberikan kemudahan kepadaku? Ya. Kapan Allah memberikan kemudahan kepadaku? Wallah taala alam. Bila anda anggap dia amanah, maka insya Allah tidak mengapa dalam hal ini ila maisarah kapan dia mampu kemudian yang ketiga ada konsumen yang e, menawar dengan cara yang sangat alot dan sampai membuat kita segan ya, dalam hal ini dinamakan dengan al-muhabah dalam jual beli ya sebagian yang pertama seperti Syumah Muhammad Sallallahu beliau mengatakan tidak halal bagi pembeli mendapatkan hal seperti ini. Itu jumhur mengatakan selagi dia tidak terpaksa ya hanya segan saja maka tidak terpaksa hukum asalnya adalah boleh wabillahi taufik uh, eh, yang mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Danto dari jawaban Al Ustaz disambung kembali Ustaz pertanyaan di Pak Danto tadi Bentar. dari permasalahan tadi pagi bahasanya meminta seperti menimbang uh, mangga tadi pagi yeah. dalam pembahasan tadi pagi kalau minta lebih setelah selesai ditimbang kemudian tak yeah. lebih sama dengan aku meminta-minta. Ya. Apakah dengan meminta diskon yang lebih tadi juga termasuk? Ini saat menawar tidak. Hmm. Al musawama boleh. B ada B, mana al musawama? Tolong tapi setelah ada angkat, anda tidak tambah lagi ini baru minta namanya. Setelah ada akad sepakat sekian, hmm. kemudian anda tidak tambah, tidak kurang lagi baru minta lagi namanya. Tapi wabillahi taufiq. Baik, ya, mudah dapat dipahami juga untuk yang sama pertanyaan dengan anak. E, eh, pertanyaan berikutnya dari SMS. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi e, Universitas mana yang disarankan untuk seorang yang ingin menuntut ilmu ekonomi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya, jazakallahu khairan. Allah Ustaz. <laughs> Allah Ustaz, ya. Uh, eh, bila Anda maksud dengan ilmu ekonomi ya uh, saya juga tidak tahu Jamiatul Imam ada tapi tidak terbisa semua orang memasukinya ada di sana ada kuliah iqtisad islami Uh, kemudian Jamiatul Malik Abdul Aziz juga ada kontribusi Islami. Kalau untuk di dalam negara kita Indonesia, ya, untuk S1 ada di beberapa UI sendiri sudah membuka program ekonomi Islam. Tapi masalahnya adalah kalau dikatakan sesuai dengan Quran dan Sunnah, ini yang repot. Uh, yang ada di lembaga tersebut dan IPB juga sudah ada ekonomi Islam, ya, yaitu ya pakai UPTN juga. Tetapi itu dia uh, yang dosen-dosen pengajar untuk materi-materi syariah masih dipegang oleh dosen-dosen yang notabene mereka adalah dosen-dosen ekonomi konvensional. Ya, tetapi sebagian mereka ada yang takut kepada Allah ingin belajar kembali ada. Sebagian mereka ada yang tidak apa adanya otodidak mereka anggap bahwa din ini bisa belajar dengan otodidak ya tidak bisa belajar dengan otodidak harus belajar dengan benar dan baik Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh uh, yang bertanya dan uh, bagi pendengar radio alikmah yang ingin bertanya silakan dikirimkan ke nomor 087 857 330 0005 untuk bertanya pada malam hari ini bersama Ustaz Dr. Erwandi Termiti, MA Hafizallahu taala. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya dari SMS. Ya Ustaz, semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa merahmati Ustaz. E, benarkah jika ada lembaga asuransi syariah yang menerapkan akad hibah akan tetapi para praktisi atau pengelolanya terkadang mengharapkan keuntungan. Ya bagaimana jika bekerja di sana Ustaz? Uh, asuransi syariah ini adalah asuransi ya, yang direkomendasikan oleh para ulama yang sedang di Arabia Salam Islami kemudian oke juga pada tahun 1977 eh, setelah para eh, majelis para ulama mengharamkan asuransi fungsional mereka Eh, mengusulkan dan eh, mengangkat sebuah wacana untuk mendirikan asrama syariah dengan konsep yang jelas dalam syariat Islam ada di mana akadnya adalah akad tabarru atau hibah dari setiap anggota yang mengikuti uh, uh, pesertaan anggota asuransi ini dengan akad hibah dan tabarru tadi maka unsur gharabnya menjadi hilang maksud bukan hilang gharan menjadi dibolehkan kemudian unsur riba riba lebihnya menjadi dibolehkan karena dia bermakna e, tabarruk dan hibah kemudian bagaimana ini tabarruk dan hibah masih menja, bas, e, menjadi murni ada satu hal yang merupakan e, apa poin penting untuk menyatakan bahwa lembaga asuransi syariah ini benar-benar syariah atau tidak di mana bahwa mereka lembaga yang tujuannya adalah profit orientasi yang diinginkan mereka adalah keuntungan. Bisakah akad hibah mendapatkan keuntungan? Hibah adalah dari peserta. Dari peserta ini hibah, tentu tidak bisa mereka menghibahkan kalau tidak ada pengelola. Maka peran atau fungsi lembaga, uang, lembaga eh, asuransi di sini ya, syariah ini mereka adalah fungsi mereka eh, pengelola. Dan mereka berhak mendapat upah dari mengelola hibah ini menarik kemudian memberikan klaim kepada yang e, terkena risiko. Maka mereka berhak mengambil fee atau ujroh atau upah dari biaya pengolahan ini. Sekian persen, 20 persen, 30 persen, umumnya dari setiap fee yang dibayarkan. Itu halal. Tetapi kemudian dana ini bukan milik lembaga ini. Ini yang membedakan antara antara asuransi konven dengan asuransi syariah. Kalau yang konvensional, dana menjadi milik mereka, untung rugi menjadi milik mereka. Artinya, kalau di tahun itu banyak klaim asuransi, maka mereka menderita, menderita kerugian. Bila tidak ada mereka keuntungan yang besar. Ini horror. Tukar menukar uang dan tidak jelas berapa, kemudian tidak tunai mengandung unsur horror dan mengandung unsur riba al juga. Ya. Tetapi bila dana ini terpisah dari rekening atau dari penguasaan e, lembaga asuransi tersebut maka boleh. Tetapi sayangnya ini tidak diterapkan secara murni oleh sebagian lembaga asuransi syariah tersebut. Karena dana itu mereka putar, mereka putar, mereka seolah-olah milik mereka. Harusnya setiap selesai program sebuah program dan dana surplus tidak ada hak mereka lagi. Ya ini dikembalikan kepada para peserta alasan untuk mengurangi premi mereka depannya atau diberikan kepada dana lembaga sosial untuk mengelola dana tersebut bukan dianggap sebagai keuntungan dibagi-bagikan dan bahkan di sebagian lembaga asuransi ini ini dianggap sebuah keuntungan mereka dapat fee lagi fee apalagi itu sudah dibayar di awal ini bukan keuntungan namanya ini dana orang Ya. Kalau diakui oleh mereka sebagai dana mereka dan keuntungan mereka, maka tidak ada bedanya dengan lembaga asuransi konvensional. Maka saya harapkan kepada kaum muslimin yang bekerja di lembaga ini pahami dunullah dengan baik sehingga Anda bisa memperbaiki mana yang tidak baik dari lembaga tersebut sehingga betul menjadi solusi syar'i karena uh, ini adalah amanat dari empat ulama internasional untuk merupakan solusi umat keluar dari jalan diharamkan oleh Allah dan transaksi ini suatu hal yang dibutuhkan pada dewasa ini wabillahi taufik Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh uh, yang bertanya. Ya masih ada kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan Al di nomor 081126842000. Pertanyaan yang berikutnya masih dari pertanyaan SMS, kembali masalah permainan Ustaz. Baik. Ya, Kayaknya eh, uh, antum suka permainan <laughs> Iya mau bertanya Ustaz, apakah uh, permainan anak-anak di Star Zone uh, di dan atau di tempat-tempat lainnya memberikan hadiah berbentuk uh, barang seperti boneka atau yang lainnya? Apakah ini termasuk judi Ustaz? Permainannya apa? Permainan bukan yang bermaksud kan? Bukan. Bukan bukan juga pacu kuda, bukan juga menembak. Atau ada ada menembak? Anak-anak. Coba tuh ada yang menembak. Kalau ada menembak target mungkin bisa. Mana mungkin bisa. Kalau memang ada mana seperti itu. Kalau tidak, ya tidak ada makna di sini, maka tidak boleh mendapatkan hadiah. Ketika diberikan hadiah bagi yang menang, maka tidak boleh lagi dia mengikuti ini. Kalau apalagi kalau ternyata hadiah ini dari e, bayaran yang dibayar dia maka berubah menjadi judi 100%. Bukan saja sekedar mesir tapi adalah kimar. Kalau mesir lebih luas daripada kimar, kimar khusus ada perjudian seperti itu. Kalau mesir walaupun tidak ada unsur perjudian, kan tidak ada perjudian. Hadiah dari sponsor umpamanya seperti mungkin yang permainan pusal tadi ah, ada sponsor. Ini tidak ada kimar tapi ini mesir. Hmm. Ini mesir karena dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Baik, mudah dapat dipahami oleh yang bertanya. Ya, di sini ada pertanyaan dari pendengar radio Al-Hikmah Banyuwangi. Ya, Ustaz, bagaimana hukum haji dari hadiah yang diundi? Hadiah dari mana? Dari undi undi-undian uh, dari perusahaan bank Indonesia. Belum belum tahu, belum tahu <laughs> dari bank. makanya jelaskan dari mana hadiah undiannya. Ya, kalau umpamanya dari umpamanya eh, sebuah produsen, ya. Dan untuk ini Anda tidak uh, dari harga yang biasa eh, tanpa dinaikkan harga barangnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima haji Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima haji Anda yang bentuk hadiah ini karena ini tidak ada unsur qimah di sini. Tapi bila dari lembaga konvensional keuangan konvensional atau lembaga riba, maka jangan Anda haji dari hadiah yang uh, lembaga riba ini. Wabillahi taufik. Baik, Tapi kalau bagi para pendengar Radio Al-Hikmah ingin melengkapi pertanyaannya silakan dikirimkan kembali. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Radio Hidayah. Ya Ustaz, apakah berdosa Oh ya, ini masalah ibadah. Ustaz, uh, apa hukumnya bermain uh, forex di internet dan apakah uh, ini bermain lagi atau jual beli maksudnya ini? Apakah berkah uang yang didapatkan forex Allah alam mana juga tidak paham. Forex mungkin maksudnya foreign exchange atau jual beli uang. Jual beli valuta asing uh, untuk jual beli valuta asing ya ini adalah tukar menukar yang sama ilatnya yaitu sebagai alat tukar dan sebagai uh, mata uang ya maka disyaratkan dalam hal ini adalah taqabud atau ya dan biyadin Rasulullah mengatakan fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin bila berbeda jenisnya tapi masih satu ilat maka boleh satu dolar ditukar dengan dua belas ribu rupiah boleh tapi persyaratannya adalah ya dan beden tunai serahkan rupiah anda terima dolar pada majelis akad tersebut tapi keluar dari majelis anda terima dulu dolar umpamanya oh nanti ya saya ambil dari uang saya dari ATM jadi tidak boleh dia menjadi riba nasiah maka dalam forex tadi Allah taala alam kalau bisa kalau bisa dilakukan transaksi tunai yaitu Anda kirim perintah untuk transfer uang Anda ke rekening orang tersebut dan di waktu itu juga orang tersebut mentransfer uang ke rekening Anda dan masuk ya dan langsung berkurang dan bertambah uang Anda pada saat itu juga rekening Anda maka insya Allah ini masih bisa dikatakan dengan tunai karena qaidul masrafi atau pencatatan uang di lembaga keuangan lembaga keuangan dianggap dengan qabat terima terima maka ini qabdun hukmi wabillahi taufik. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya dari SMS. Ya Ustaz, tetangga Ana listriknya dari rumah Ana. yang sebelumnya membayar e, listrik hanya 30 ribu per bulan. Semenjak listrik e, dibagi dua, e, naik menjadi 166 ribu. Ya bagaimana cara membaginya Ustaz? Sebentar, secara peraturan boleh atau tidak ini? Dia ikut ke listrik dengan meterannya satu. Kalau peraturan secara peraturan tidak boleh, maka tidak boleh Anda melanggar peraturan taat atau dia lamar. Kemudian, bila ini Anda berdosa tetapi kemudian e, terjadi juga, bolehkah ya dibagi dua atau berapa karena memang hitungan per kilometernya memang di bawah kilometer sekian itu harga sekian hmm. bertambah pemakaiannya harga hitungannya berbeda lagi lebih mahal lagi maka akan memotor karena anda sendiri yang pemilik rumah tersebut kalau anda ingin bayar 30 juga dia nggak mungkin dia bayar 130 ribu karena mungkin pemakaiannya tidak jauh besar pada anda cuman karena ketika ini disatukan dan uh, apa kilowatt yang dipakainya itu lebih tinggi maka bayarnya lebih tinggi karena itu Ya. Maka Allah taala alam, wallah taala alam. Ya. Sebaiknya ini jangan Anda lakukan. Kalau Anda ingin memungut uangnya karena tidak jelas berapa harus dibayar oleh masing-masing dan sering ribut dalam hal ini. Ya. Walhasil umpamanya kamu yang banyak makan ini, kamu yang setrika ini, kamu kain ini. menjadi rusak hubungan Anda dengan dia. Ya. Karena mengandung unsur gharur di sini tidak jelas. Anda mengatakan saya sisanya nomor saya tiga ribu saja. Tiga ribu bagaimana? siapa yang mau bayar 130 ribu? Apa ini pakai dia? Sedangkan Anda bayar cuma 30 ribu. Hmm. Ya. Maka dalam hal ini, Wallah ta'ala alam, ikuti peraturan pemerintah, eh, buka meteran yang satu lagi, ya. dengan demikian, jelas berapa hitungannya, Wallah ta'ala alam. Baik, mudah dapat dipahami eh, dan dapat dimaklumi oleh yang bertanya dari jawaban Al-Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya masih dari pertanyaan SMS pendengar hidayah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, Ana ada tugas tambahan selain mengajar. Uh, kepala sekolah mengeluarkan uang jasa itu dari dana bos yang sebesarnya tidak ada yang sebenarnya tidak ada pos keuangan untuk itu. Ya, apakah halal uh, uang tersebut Ustaz? Wallahu alam, bila emang kebijakan ini bisa diambil oleh kepala sekolah, ya dan masih dalam lingkup kebijakan dia bisa diambil. Kemudian e, memang Anda ada pekerjaan tambahan di luar itu untuk kemaslahatan sekolah, insya Allah tidak mengapa. Allah taala. Nah, mudah dapat dipahami. E, beralih pertanyaan yang berikutnya datang dari Ibu Nur Sudah Tahir di Australia. Ya bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fik. E, Afan suami Ana bertanya bagaimana hukumnya dengan asuransi rumah apakah diperbolehkan menurut syariat Islam? Asuransinya yang konvensional atau apa ini? Tidak diterangkan di eh. Australia. Australia. Allah salah. Eh, uh, asuransi seluruh jenis busuk asuransi rumah, jiwa, apalagi kendaraan, uh, apalagi asuransi profesi dan lain-lain jabatan dan segala macam diasuransikan. Bila asuransi konvensional ini adalah termasuk galal dan riba. Mana dari mana sudah datang galalnya dan perjudiannya? Anda membayarkan uang dan tidak jelas kapan dan berapa Anda terima. Bisa jadi selesai asuransi yang dipertanggungkan, Anda tidak terima apapun juga. Bisa jadi baru bayar premi sekali, Anda mendapat, ketika terjadi risiko, Anda mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Ketika itu ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Maka ini bentuk kimar. Andai pun uang Anda akan dikembalikan, maka ini bentuk kurang dari adalah riba nasiah, di mana tukar menukar uang rupiah dengan rupiah tidak tunai Wabillahi taufiq. Tapi mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Mursidah Tahir di Australia. Pertanyaan yang berikutnya dari SMS, Ustaz apa hukum setoran haji di bank syariah? Bukan talangan tapi langsung minimal untuk dapat porsi langsung menabung. maksudnya kursi. Ya. Hmm. Tapi kalau anda mau membayar dengan tunai, insya tidak masalah. Dan dengan tunai biasanya tidak ada biaya administrasi malah gratis. Allah taala alam, maka ini tidak masalah di mereka hanya jasa menerima jasa untuk mendaftarkan Anda ke Siskwad Haji wabillah taufik. Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari SMS. Uh, eh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kami membeli rumah secara kredit yang mana tanahnya uh, milik kami yang mana tanahnya milik kami. Ada orang yang profesinya sebagai uh, developer yang membangunkannya. Kami membayarnya secara kredit yang dalam perjanjian tidak ada tambahan bunga dan denda apabila terlambat membayar. Apa jual beli ini diperbolehkan? Alhamdulillah boleh. Ini namanya susna. Minta dibuatkan, kemudian Anda bayar secara progres ataupun tidak dengan progres. Maksudnya selesai 20% bayar 30% dari harga, selesai 50 Anda bayar 60 atau umpamanya selesai 100% dan boleh nyicil harganya jelas dari awal. Ya. Dia mengatakan Anda mau ingin progres atau dengan nyicil berapa lama kemudian dia mengatakan ini harganya 200 juta. Ya tidak perlu dia harus menjelaskan berapa harga materialnya, berapa biaya tukang, nggak perlu dia langsung mengatakan 200 juta. Atau ketika anda, oh enggak saya akan nyicil sama tiga tahun. tiga tahun diperkirakan dia, ya udah 250 juta. Terlambat anda bayar saya tidak ada pertambahan, maka ini boleh. Ya, dinamakan dengan istisna wabillahi taufik. Tapi mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya SMS dari Radio Hikmah Banyuwangi Bagaimana hukum arisan yang para peserta sepakat di awal bahwa caranya tidak diundi tapi diurut sesuai ke e, pakatan, kesepakatan? Diurut secara kesepakatan boleh. Yang diundi saja yang mengandung unsur Qur'an, mengandung unsur ketidakjelasan boleh apalagi yang dengan diurut. Wabillahi taufik. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Pertanyaan yang berikutnya, masalah anggota dewan eh, apakah halal uang yang kita terima dari calon anggota dewan di mana uang itu kita terima karena kita memilihnya dalam eh, pilihan raya tidak halal karena ini bagian dari rishwah tanyakan kepada Lajnah dan Imam tentang uh, calon legis anggota legislatif yang memberikan hadiah kepada para uh, rakyat akan memilihnya maka dijawab ini adalah rishwah Betul Dishwa, ini sekarang kan para calon ini mencari kerja. Sama saja kalau Anda mencari kerja, kemudian membayar uang kepada bagian HRD atau Human Resource Division atau bagian uh, apa namanya? personalia yang mencari tersebut, Anda berikan uang kepada mereka, ini rishwah namanya. Bagi dia tidak halal, bagi Anda pun tidak halal. Dan uh, perantara antara Anda dengan dia dalam kantor ish juga dilanat. Ya. Maka sekarang berbalik. Ketika Anda yang mengangkat berdasarkan dengan suara Anda untuk para calon e, legislatif ini dia berikan ada syuah agar Anda milih dia. Ya. Maka dia yang berikan adalah sebagai rashi dan Rasulullah Anda sebagai murtashi penerimanya ya, dan partai adalah sebagai ra'is bainahuma. Partainya adalah sebagai perantara rishwah. Semua dilaknat. Maka apa yang bisa diharapkan dari orang yang membangun Eh, pro, karirnya, profesinya dengan uh, yang dilanak oleh Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq. Tapi penodaan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan eh, berikutnya. maaf, kemudian bila bila telah terlanjur Anda terima baju tersebut, baju kaos tersebut, apalagi biasanya? Mas Sulaiman? Pengalaman nggak punya pengalaman nanto? Belum pernah. <laughs> Apa yang setelah diterima? Setelah diterima, berikan ini kepada fakir miskin. Bila anda bukan bagian dari fakir miskin. Bila tidak, insya Allah tidak ada masalah. Dan jangan pilih dia karena dia milih Anda karena dia telah menyogok Anda. Pilih yang tidak menyogok Anda, wah oh, itu lebih baik. Wabillah taufik. Tapi menurut di Berarti boleh dipahami. Pertanyaan yang lain ya. <laughs> itu. luar konteks saya. Pertanyaan yang berikutnya, ya Ustadz, Ana nikah e, sudah enam tahun dan sekarang Eh, sudah pisah dan kami tidak punya anak. Rumah kami masih kredit atas nama istri, uh, lebih kurang satu tahun istri mengansur dan selebihnya anak yang uh, membayar ansuran Yang ditanyakan bagaimana uh, cara pembagian harta kami ini, Ustaz? Ya, uh, cara pembagian hartanya sekarang atas nama istri. Apakah Anda sudah menghibahkan istri atau belum? Kalau pernah terucap dari kata dari lisan Anda satu saat sampai bahwa itu sudah ya udah ambil saja buat kamu hadiah. Dan sudah nama istri sebelumnya, udah selamat, tidak ada yang mau dibagi lagi, ini ya sudah hadiah. Tapi selama ini tidak pernah Anda hibahkan dengan akadkan dengan kata-kata ya ataupun dengan tulisan, maka jelas selama angsuran setan itu milik istri, sisanya milik Anda dan sekarang nilai rumah tadi dan bagi secara proporsional. Artinya bila uang saham istri di sana umpamanya harga rumah ini umpamanya adalah 100 juta. Saham istri di sana umpamanya 110 juta sama ada 90 juta berarti 1 banding 9. Nilai rumah ini sekarang berapa? 9 per 10-nya atau 90% yang milik Anda, 10% yang milik istri. Ya. Bila istri menguasai dan tidak memberikan satu sen pun kepada Anda, Allah yang akan mengambilkan hak Anda dari harta istri tersebut di dunia ataupun di akhirat. Wabillahi taufiq. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami yang oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Anda mau bertanya bagaimana hukumnya kalau penjual mengurangi timbangan uh, sekira sebanyak 3 ons lalu pedagang itu mencukupinya dengan uh, tambah supaya dikatakan pedagang itu baik. Iya, dia kurangi timbangan 3 on, kemudian ditambah 3 on, jadi perkiraannya dia menjual sekilo 3 on dengan harga sama 1 kilo. Oh. Ini dikatakan baik, agar dikatakan baik, agar laku. Kadzib. Ya. Ini adalah bohong dan tidak boleh termasuk tatfif dalam jual beli. Termasuk dalam ancaman Allah wa lil mutaffifin. Celaka orang mengurangi timbangan. Karena dia menganggap dan orang menganggap bahwa ini yang tiga on oh, adalah tambahannya padahal tidak. Ya. Semoga Allah tidak memberkahi perniagaannya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dan sebagai nasihat untuk kita semuanya. E, pertanyaan berikutnya, Ustadz apa syarat beasiswa yang dibolehkan yang tidak termasuk e, hukum meminta-minta? Pertama, bukan dari lembaga yang diharamkan seperti dari bank atau dari perusahaan rokok atau dari perusahaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau Anda uh, adalah tidak mampu, orang yang tidak mampu, tidak mampu dan Anda butuh biaya untuk menjalani pendidikan ini, maka boleh Anda mengajukannya. Ya, boleh Anda minta-minta uh, dalam hal ini. Bila Anda ada yang mampu, baik orang tua yang mampu membiayai Anda atau Anda sendiri mampu membiayai sendiri, maka jangan meminta-minta. Jangan meminta-minta. Kecuali Anda ditawarkan. Sebagiannya tanpa meminta, sebagiannya ditawarkan, ditawarkan dan dia, di mereka yang, yang mencari dan meminta Anda, maka ini insya Allah tidak masalah. Wabillahi taufik. Baik, mudah anda dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya, ya Ustaz, saya membeli barang seharga 5 juta Eh, rp 500 rupiah secara angsuran 3 bulan dan barang tersebut saya jual lagi ya, saya jual lagi kepada tempat eh, saya membeli tadi apa itu eh, termasuk riba Ustaz berapa dijualnya 5 juta 5 juta uh, apakah ini boleh ini dinamakan dengan ainah dia mendapat uang tunai 5 juta, barang kembali ke pemilik semula. Ya, ini dinamakan dengan inah dan Rasulullah mengatakan itu tabayatum bil inah wa tabatum aznab bil baqar wa taraktum al jihad sallallahu alaihi wa raditum bil zari wa taraktum al jihad sallallahu alaihi wa dhullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum bila kalian berjabri dengan inah ini adalah pengelabuan riba dia dapatkan uang 5 juta nanti dibayar dengan cara angsuran 5.500. Dia mengatakan ini jual beli. Mana jual belinya? Barang kembali ke tangan semula. Jual beli yang Anda buat adalah fiktif, pengelabuan. Anda anggap Allah bodoh seperti anak kecil, bisa dikelabui dengan cara demikian. Bila direkayasa dari awal, saya sebetulnya punya uang 5 juta. Kata yang pemilik uang, saya nggak mungkin berikan 5 juta tanpa tambahan. Ini caranya. Ini saya jual kepada Anda, barang ini, dia jual lagi kepada saya, ini uang 5 juta nanti Anda bayar juta 5 500. Bila ada kesepakatan dan kasar dari awal, sepakat para ulama boleh sampai pendapat Syafi'i sepakat para ulama ini haram sampai pun mazhab Syafi'i mengatakan inah boleh tapi bentuk yang ada rekayasa dari awal mereka mengatakan tidak boleh dan tanya Subki mengatakan dalam Takmilatul Majmu' uh, Syarhul Mahdzab. Ya. Wabillahi taufik. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya, barakallahu fikum Ustaz. Allah yumalik fikum uh, apa boleh membayar pajak pakai uang riba? Jazakallah. Uh, Sebagian para ulama diantaranya Syekh Muhammad Salal Munajjid dan Dr. Sifat Syubeli mensyaratkan boleh dalam hal ini karena manfaatnya adalah untuk kemaslahatan umum juga. Wabillahi taufik. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari SMS. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli online dan bagaimana solusinya jika kita melakukan transaksi jual beli online? agar bisa halal. Anda pernah membaca di artikel pengusaha muslim tentang akad salam. Bagaimanakah uh, akad salam itu, Ustaz? Hubungi yang beli online. Uh, jual beli online yang dipermasalahkan di sini adalah umumnya adalah tidak terpenuhi pemilikan barang atau mewakilkan kepemilikan mewakilkan untuk menjualkan dari pemilik barang. Kalau ini terrealisasi artinya Anda jual barang milik Anda tidak ada masalah. Ya, atau jual barang milik Anda tidak ada masalah. Adapun atau orang produsen mewakilkan kepada Anda, tolong jualkan ini, Anda berikan fee sekian dari setiap barang yang terjual. Ini juga dibolehkan wakalah bil ujrah. Yang menjadi masalah, barang tidak Anda beli. Ya. Kemudian Anda jual. Ya. Kemudian bisakah dengan akad salam? Akad salam sebagian para ulama mensyaratkan ayyakuna lahu waq'un fis saman ya, bahwa dan ini mazhab Hanabilah bahwa syarat antara hari pada saat Anda berakad dengan serah terima ada perbedaan selisih harga antara tunai dengan tidak tunai. Sehingga dengan demikian bermanfaat. Betul ada hajah karena salam ini pengecualian dari akad bayi malisa indar insan menjual barang yang tidak Anda miliki. Bila Anda jual barang yang tidak Anda miliki, tidak ada hajah ya di mana harga antara uh, jual antara akad dengan serah terima sama dan ini yang biasa terjadi dalam online ya sama antara harga uh, apa sehari dua hari ketika anda akad dengan sesudahnya itu tidak berbeda maka di sini termasuk menjual barang yang belum dimiliki la tabi' ma indak jangan kau jual barang yang belum kau miliki tapi kalau umpamanya serah terimanya setelah dua bulan tiga bulan seperti yang terjadi masa Rasulullah SAW ya, maka ini dibolehkan karena dia keluar dari kaidah umum menjual barang yang belum dimiliki bila dibolehkan dengan bila ada hajah ya, ini disyaratkan oleh Malik eh, Hanabila dan ini pendapat yang kuat wabillahi taufiq Tapi mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya kita beralih pertanyaan yang berikutnya eh, dari Bapak Danto baik ini saya kira pertanyaan penutup silakan bukan pertanyaan penutup Ustaz. Uh, pertanyaan yang pertama Ustaz. Uh, di dalam lembaga pendidikan terkadang kan kita ingin memberikan rasa efek jerah kepada anak-anak gitu. Mungkin kalau di pondok pesantren kalau mereka melanggar bahasa diberikan efek jerah dengan itu tergantung memang uh, bagian masing-masing Ustaz. Ada yang sebagian uh, uh, ada yang sebagian eh, mereka tuh menerapkan efek jerahnya dengan memberikan hukuman berupa uang denda. Uang denda. Denda. Kemudian kalau mereka tidak berbahasa dengan benar, mereka dikenakan denda uang. Yeah. Kemudian dari denda uang itu mungkin setelah terkumpul cukup banyak, mereka membuat sebuah perlombaan. Dan dengan uang denda itu mereka berikan hadiah kepada uh, yang berhak yang menang gitu, Ustaz. Ya. Apakah boleh ini dilakukan atau bagaimana kita memberikan efek jerah kepada anak didik kita biar mereka bisa uh, uh, apa berbicara dengan baik menggunakan bahasa benar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Uh, apalagi setiap tahun ajaran baru. Setiap tahun ajaran baru itu ada kita untuk mengambil ijazah dari anak didik kita gitu. Kemudian dari pihak sekolah menetapkan biaya administrasi untuk pengambilan setiap jazah misalnya ditekankan sekian gitu. Uh, apakah memang dibolehkan demikian atau bagaimana Ustaz? Maksudnya apa ini? Soalnya uh, kita sendiri kan sudah membayar uang uh, ah, SPP tiap bulan. Ya. Ini administrasi apa maksudnya? Kenapa Ustaz? Administrasi apa maksudnya? Administrasi uh, tidak dijelaskan, uang administrasi saja gitu Ustaz. Ada imbalan yang jelasnya atau tidak? Tidak ada Ustaz. Allah, Allah Kalau tidak ada makan harta dengan cara yang batil Ada lagi yang lain? Nah, yang pertama dua itu aja setelah Pertama, ta'zir dengan mal, kubah bil mal. Dalam hal ini jumhur ulama tidak membolehkan. Syekh Utsaimin Taimiyah membolehkan, tetapi beliau mensyaratkan haruslah diterapkan oleh pemimpin yang adil, bukan setiap orang menerapkan ini. Ta'zir bil mal, karena bila tidak inna amwalakum inna amwalakum wa dima'akum inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Orang akan dengan mudah mengambil hak manusia, harta manusia ya, dengan mudah mengambil harta manusia. Maka jumhur tidak membolehkan, tapi Syekh Ibnu Taimiyah membolehkan beberapa dari beberapa asar diberikan dari sahabat dan terawat bin Khattab radhiyallahu beliau memberikan sanksi kepada orang yang menjual susu yang dicampur dengan air dengan cara ditumpahkan susunya. Ketika ditumpahkan berarti ta'zir dengan mal. Artinya buang harta, terbuang hartanya kan ini denda dengan harta. Ini dalil Syekh Ibnu Taimiyah, tapi beliau tetap mensyaratkan bahwasanya bila diterapkan diterapkan oleh pemimpin yang adil. Karena kalau tidak, ya, terlalu mudah orang menggunakan ini untuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Dicari-cari alasan sehingga diberikan denda dan terkadang denda tersebut tidak dibayarkan kepada lembaganya dan diambil oleh oknum-oknum atau pribadi-pribadi. Maka di sini penting. Ya, hukum asalnya khilaf ulama sebagian mengatakan jumhur tidak boleh, sebagian kecil mengatakan boleh, tapi pun dengan persyaratan agar tidak dijadikan kendaraan bagi orang-orang yang lemah imannya kepada Allah dan merusak dan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. E, dengan demikian, tidak benar bahwa tidak bisa berbahasa tanpa denda dengan uang. Di Arab tidak pernah denda uang, tapi orang bisa bahasa Arab. <laughs> Masya Allah. Saya juga <laughs> setahu saya nggak pernah saya denda uang, tapi bisa sampai S3 di Arab. Tidak benar bahwa tidak bisa bahasa tanpa didenda. Uh, kemudian biaya administrasi, eh, kemudian digunakan untuk lomba bila telah diterapkan oleh lembaga tersebut dengan cara yang adil ya dengan cara yang adil dan pemimpinnya adil ya maka insya Allah masih, masih kita katakan sebagian pendapat Rasulullah yang mengatakan boleh tapi ini kesempatan untuk makan harta dengan cara yang tidak dengan cara yang batil ya, tapi sekali demikian biar dananya digunakan oleh untuk dana sosial tadi lihat lagi materi perlombaannya apa ini materi perlombaannya Musabakohnya apa? Modal ceramah tentang apa? Bila tentang din, tentang Islam, ya ada makna jihad di sini karena Islam sebenarnya disebarkan dengan al eh, saif wasinan dengan eh, senjata juga disebarkan dengan al-hujjati wal bayan dengan hujjah dan keterangan dan ini dengan ilmu din. Bila masalah ilmu din insyaallah tidak masalah boleh mendapatkan hadiah dari uang tersebut. Kemudian biaya administrasi yang saya katakan Anda katakan tadi untuk penerima ijazah bila tidak ada imbalan. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta orang dengan cara yang batil. Apa yang maksudnya yang batil? Memakan harta orang tanpa ada imbalan. Anda cari-cari alasannya. Ini biaya, ini biaya, ini padahal tidak ada. Tidak ada imbalannya. Ya. Maka Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira pertanyaan dari beliau adalah penutup. Eh, pertemuan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahinya dan semoga bertemu dalam kesempatan sel selanjutnya. Dimudahkan oleh Allah. Subhanakallah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan jazakumullahu khair atas uh, materi yang telah disampaikan kepada kita semuanya dan solusi dari apa yang telah ditanyakan oleh para pendengar semuanya, baik yang mendengarkan Radio Hidayah di 103,4 Hidayah FM atau melalui streaming oleh pendengar radio Hidayah, radio yang lainnya, Radio Alikmah Banyuwangi, Radio Izatil Khair dan